Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi wa kafa Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa Wa ala alihi wa sahbihi ahli siddi wal wafa Asyadu an la ilaha illallah Dahu la syarikalah أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده وأنصاره ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد وقال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخوة الإيمان حفظكم الله Alhamdulillah hanya atas izin Allah Subhanahu wa taala semua masih dipertemukan di tempat yang mulia ini dalam agenda yang mulia Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan mulia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di waktu yang berkah ini mari kita sama-sama sharing terkait dengan materi yang sangat penting dalam kehidupan kita yang saya beri tema keluarga bervisi surga. Ya, insya Allah saya doakan mudah-mudahan yang hadir diberikan oleh Allah kesehatan insya Allah. Sehat jasadiahnya, amin. Sehat juga ruhiahnya, amin. Yang ada yang amin pak? Amin. Dan sehat juga rupiahnya, amin. Bilion rupiah, amin. Jadi jasa dia itu fisik, ruhiyah, rohani, ya, rupiah itu kantong. Nah, ini sehat walafiat Insya Allah. Alhamdulillah mudah-mudahan di waktu singkat ini amin cuma setengah jam kurang lebih. Jadi kalau kajian paling gak satu jam. Ini paling tepat ini kulkas, kuliah ringkas bagaimana khutbah Jumat ya insya Allah kita mesti maksimalkan waktu ini saya doakan mudah-mudahan diberikan kekuatan sampai akhir apa yang saya sampaikan insya Allah karena memang ceramah yang dirasa berat bagi para penceramah itu ba'da subuh dan ba'da duhur karena ba'da duhur itu persis kayak khutbah Jumat ya sebagian besar pada begini sebagian besar yang saya lihat paling satu dua, satu dua baris maksudnya, satu dua baris. Nah, pernah terjadi di Cikarang, jamaah muazinya begini pak, dicolek suruh dengerin khutbah bangun malah komat. Nah, mudah-mudahan di masjid Sudirman jangan terjadi pak ya. Amin pak. Amin insya Allah. Kalau kita bicara masalah keluarga, bicara mengenai suatu yang teramat penting dalam kehidupan kita. Di antaranya adalah betapa penting karena indikator kebaikan kita salah satunya ditandai sejauh mana kebaikan kita dalam keluarga itu sendiri. Baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, insya Allah hadis ini sebagian sudah hafal khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli jelas pak jelas perlu diterjemahkan nggak pak perlu diterjemahkan nah, saya kira suara saya jelas tapi yang belum jelas artinya kayak gitu ya sebaik-baik di antara kalian kata Rasulullah adalah yang paling baik terhadap keluarganya, terhadap istri dan anaknya, terhadap istri dan anak-anaknya, terhadap istri-istri dan anaknya, terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Paham Pak? Paham insya Allah. Jadi istri dan anaknya, mungkin ada yang punya istri satu, anaknya satu. Ada istri dan anak-anaknya, istrinya satu, anaknya banyak. Karena prinsip kita kadang-kadang beda. Ada yang bilang dua anak lebih baik, betul. Ada yang bilang dua anak lebih baik. Jadi tergantung nih, formanya di mana nih? Dua anak lebih baik. Berarti lebih dari satu. Wa ana khairukum li ahli dan saya paling baik terhadap keluarganya. Kualitas kita bagi para suami adalah sejauh mana kebaikan kita kepada keluarga kita. Salah saat kita menilai seseorang, mungkin di luar kita di rumah ini, di luar kita dalam rumah tangga, orang melihat kita takjub dengan kebaikan kita. Begitu lembut, begitu indah interaksi dengan orang lain baik di tempat kerja atau di tempat kita dalam bertetangga. Namun sesungguhnya kebaikan itu terlihat sejauh mana dalam rumah tangganya. Kalau ada seorang suami yang sebelum punya istri, istilahnya PDKT, setelah sudah punya istri KDRT, mohon maaf nih, itu berarti bukan suami yang baik. Di Suami yang terbaik itulah sesungguhnya sebagaimana Nabi itulah sebaik-baik manusia. Oleh karena itu harapan kita yang hadir adalah suami-suami pilihan Allah insya Allah. Kita harus mampu menerjemahkan nilai-nilai kebaikan dalam rumah tangga. Kalau kepada perempuan di luar kita begitu indah, tapi pada istri kita harus lebih indah lagi. Jangan terbalik, senyum sama perempuan lain enam harokat. Mat lazim kali ini enam harokat begini semuanya, Pak. Nah, gitu ya. Sama istrinya sendiri matobihi. Dua harokat. Ini misalnya korupsi senyum dalam keluarga. Ya mohon maaf. Di sekarang ini kita mulai yang terbaik walau hanya sekedar senyum. Belum perlakuan yang lain hak-haknya pada istri dan anak-anak kita. Di antara yang harus kita sama-sama pahami, kebaikan itu harus diterjemahkan dalam bentuk visi. Visi terbesar kita dalam mengarungi rumah tangga adalah kita mendapatkan tidak hanya kebahagiaan di dunia yang kita harapkan sekarang ini, namun sampai kita kelak bersama-sama dengan anak keturunan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ini mesti diterus panggil-panggil terus nih. Amin terus, Pak. Karena memang ini bukan Jumatan, Pak. Kalau Jumatan Bapak ngomong nggak batal. Ya kan? Eh kalau Jumatan Bapak ngomong batal ya. Tapi kalau ceramah begini Bapak ngomong nggak batal. Ya, makanya saya panggil-panggil terus. Nah, ini bukan kelompok sapir, Kelompok pendengar tanpa berpikir. Ini mikir bareng-bareng nih. Jujur Pak, mikir bareng-bareng. Nah, jadi kalaupun ada yang ngomong nggak batal Pak ceramahnya. Sah Ya, tetap sah ya Pak ya. Ini nggak ada ibu-ibu Pak ya? Ini bapak-bapak semua nih. Ibu-ibu nggak ada ya? Oh ada. Jadi bapak bapak yang dimuliakan Allah SWT. Kita harus mampu menerjemahkan fisik kita dalam rumah tangga. Dan mampu mengerahkan seluruh potensi kita dalam keluarga untuk menggapai visi terbesar kita karena apalah artinya kalau saat Allah berikan di dunia ini semuanya kita inginkan. Istri cantik, anak soleh soleha, ya. Tapi ternyata di akhirat kita tidak mendapatkan kebahagiaan. Yang tentunya kalau istri soleha, cantik, anak soleh soleha, kelak masuk surga. Itulah dambaan kita. Karena upaya itulah yang harus kita wujudkan sehingga kita mampu tercapai yang diidam-idamkan. Jadi sekalian dimuliakan Allah swt, setidaknya ada tiga ayat sebagai rujukan dalam waktu singkat ini. Karena betapa bertebaran ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait bagaimana kita memanage rumah tangga kita. Betapa Al-Qur'an itulah sebagai rujukan kita dalam kehidupan ini. Terutama yang kita pahami Sebagaimana kita lihat ada surat khusus tentang banyak berbicara keluarga Seperti ada surat An-Nisa ya, an itu artinya apa Pak? Wanita Ya Pak ya Jadi bersyukur ibu-ibu Anissa itu wanita dijadikan nama surat Karena nggak ada nama surat Arijal nggak ada Bahkan saat Nabi ditanya Rasulullah kepada siapa saya berbakti ibumu Pada siapa lagi? Pada siapa lagi? Baru kepada siapa? bapakmu. Jadi ibu tiga bapak, ibu tiga bapak, bisa dipahami pak? Serius ini pak? Ibu tiga bapak, nah, ini bapak pakai tafsir jalan lain pasti ini. Siap pak? Siap, ya, siap diusir maksudnya. Jadi betapa banyak. Namun sebagai rujukan diantaranya yang kita akan coba sampaikan adalah tiga surat Pertama ada dalam surah 25 ayat 74 ya. dan surah 66. Surat 66 surat apa Pak? Ah, At-Tahrim. Alhamdulillah. Ayat ke-6. Jadi gampang dihafalin Pak nanti. Yang terakhir surat Atur. Surat ke ke berapa Pak? Atur. Yang tahu saya kasih hadiah. Hadiahnya pulang duluan silakan. Mana <laughs> surat atur surat berapa? 52. Saya yakin bahwa sudah hafal Pak ya. Nama suratnya maksud saya. Nama surat itu sudah hafal ya? Atur, atur, sudah hafal semua. Orang mau ngapalin ayat mesti hafal nama suratnya Pak. Kemarin yang yang Pak baca surat Al-Ma'un, kagak hafal Pak. Gitu suruh, Ar-Ra'ital Oh surat Ar-Ra'ital, gitu surat Ar-Ra'ital. <laughs> Ada surat Ar-Ra'ital Pak. Jadi pertama surah 25 Al-Furqan ayat 74. Dan ini adalah doa kita yang selalu relevan sepanjang masa. Sebelum kita punya istri, setelah kita punya istri, bahkan kita sudah beranak pinak, sudah ber, punya cucu, tetap relevan doa ini. Dan inilah doa ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Ya Rabb kami berikan kepada, anugerahkan kepadaku azwajina artinya apa istri-istri berikan kepada kami istri-istri mohon maaf Pak jamaah apa tunggal jama. Alhamdulillah. Udah berani jawab udah bagus. Karena ada orang yang berani jawab dia nggak berani pak. Azwajina istri-istri. Karena boleh masna wasulasa waruba. Boleh dua tiga empat. Fa'in hibtum Allah takdilu fawahidata. Kalau kamu takut jangan dipotong pak. Siapa takut? Jangan dulu. Berlaku adil maka satu saja. Ya, satu di Bekasi. Nah, satu di Jakarta. Ya, siapa? Siap. Silakan. Itu bukan bahan pembicaraan, tapi bahan untuk dikerjakan. Ya, bagi yang berani. Ini serius ini Pak. Ini kalau bahas poligami paling seru nanti. Dan azwaj ini juga maknanya pasangan. Saya pernah diprotes sama gadis saya, saya ceramah menyampaikan ayat ini. Tad, kalau itu azwajina artinya istri-istri, saya gimana Pak Ustaz yang masih gadis? Ya. Berarti makna azwajina itu maknanya pasangan. Ya, azwaj, zauj, pasangan. Pasangan berarti suami is, istri. Dan anak keturunan kepada kami menjadi penyucup pandangan dan dijadikan kami, jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Menarik ayat ini di mana Urutan kalimat bahkan hurufnya dalam bahasa Al-Qur'an semua adalah mukjizat. Sebelum kita meminta anak keturunan yang menjadi penyejuk pandangan, kita berharap di anugerah Allah SWT istri-istri yang soleha. Ini permintaan. Jadi bagaimana yang diartikan juga dengan terjemahan pasangan itu harus diwujudkan sebelum hadirnya keturunan, anak keturunan. Jadi wujudkan dulu, kita kerahkan dulu agar dalam kita membangun rumah tangga pasangan ini benar-benar pasangan sebagaimana disebutkan dalam surah Arum. rum Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ya, ada di surat Ar-Rum ayat ke berapa, Pak? 21. Dan yang kedua ada di surat ada yang tahu, Pak? Pertama di surat Ar-Rum, yang kedua di surat Di surat apa, Pak? Di surat undangan. Bapak sering baca nggak? Bapak sering baca di surat undangan? Ah, itu. itu. Ini di surat harum dan di surat undangan. Jadi antara tanda-tanda kuasanya Allah ciptakan berpasangan dari jenis, jenismu sendiri. Azwaja. Ini tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala di mana akan hadirnya litas kuno ketenangan, mawadah cinta, warahmah dan kasih sayang. Dan inilah tujuan daripada pasangan agar hadirnya ketenangan, cinta dan kasih sayang. Ini harus diupayakan agar terwujud kelak anak keturunan yang menjadi kurota ayun. Pertanyaannya, Pak, sudahkah hadir ketenangan dalam rumah tangga kita? Gak menjadi jaminan istri namanya Sakinah, keluarganya jadi tenang. Ustaz kalau baru satu belum bisa. Kalau istri kedua namanya mawadah mungkin. Oke, okay, kalau berani ya. Istri ketiga namanya warahmah misalnya. Itu bukan tafsir yang benar namanya. Ya. Kan ada nama istri pertama sakinah, istri kedua mawadah, istri ketiga warahmah. Boleh-boleh aja. Tapi belum tentu hadir ketenangan. Lantas bagaimana kita wujudkan ketenangan itu? agar visi kita tercapai kelak di akhirat bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala kita harus pertama hadirkan keimanan yang kokoh dalam rumah tangga kita. Kalau Allah sudah janji kepada kita, pasti akan Allah turunkan ketenangan kepada siapa? Kepada mereka yang dalam hatinya yakin kuat keimanannya, kuatul iman. Walladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanama imanihi Dialah Allah yang menurunkan ketenangan. Kaitan ayat ini memang konteksnya terkait dengan saat berkecamuknya peperangan. Allah turunkan ketenangan. Apalagi kita dalam kondisi dalam rumah tangga. Pasti Allah janji turunkan ketenangan. Kepada siapa? anzala sakinah fi qulubil mukminin ke dalam hati mereka orang-orang yang beriman qulubil qulub jamak dari kata kolbun apa artinya kolbun Pak kolbun artinya apa Pak hati kalau hati-hati kolbun kolbun musuh hebat juga bahasa Arabnya jadi kalau istri berangkat nanti Pak mah kolbun kolbun di jalan kolbun kolbun ya. Memang sih kalau bahasa Arab dipaksakan masih aja kita umroh nyambung juga. Karena jamaah umroh ada yang beli korma 3 kilo, usul fardul mahribi, salasa, salasa. Kata pedagang korma 3 kilo, 3 kilo. Jadi memang bahasa Arab dipaksakan orang Arab masih nyambung. Orang ada yang nunjuk lampu nggak bisa bilangnya apa? Nur, nur. Mati lampu nggak bisa. Inanilahi warajiun mati lampu nur inanilahi rojiun orang Arab nyambung aja dimatiin itu mah walaupun kita punya bahasa Arab dipaksakan bahasanya masih tetap nyambung walaupun ada pembimbing haji kesulitan jamaahnya nggak pulang-pulang beli korma 2 kilo salah ngomong rok ngata ini rok ngata ini beli korma 2 kilo dua rakaat dua rakaat ya pedagang kormanya bingung pak <laughs> Oke, Mas, sampai mana tadi ceramahnya, Mas? Sampai mana tadi? Jadi lupa kan? Allah berjanji menurunkan apa? Ketenangan kepada siapa? Mereka yang hatinya penuh dengan keimanan. Bahkan Allah akan tambahkan keimannya kepada mereka dari iman yang sudah ada. Itu janji Allah SWT. Maka keluarga saat dilanda adanya ketidaktenangan pasti mungkin bisa terjadi dalam keluarga kita ada kemusyrikan yang terjadi pada istri dan anak kita. Bisa jadi. Kalau Allah juga berjanji dalam ayat yang lain. Di surat ke-6, surat apa Pak? Surat ke-6. Hmm? Pak? Ustaz ada yang jawab nih. Kalau nggak bisa jawab, jawabannya apa? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Surat apa Pak? Wallahu a'lam. Al Al-An'am ayat yang ke-82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan. Sekali tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan bidulmin. Dengan kezaliman Yang para ahli tafsir mengatakan bahwa bidulmin adalah yang dimaksud adalah asyir syirik. Karena ada munasabahnya, korelasinya dengan surah yang lain. Seperti dalam surat Luqman. Ketika Luqman al-Hakim berwasiat kepada putranya. Ya bunaya, la usyrik billah. Inna syirka lazulmun azim. Jadi syirik adalah kezaliman yang besar. Ini mohon maaf nih Pak. Suara keras begini bukan bangunin. Benar benar, bukan bukan bangunin Pak. Ya. Kalau yang ngantuk saya doakan mudah-mudahan keluarganya sakinah mawadah warahmah. Amin. Apalagi yang dengerin insyaallah ya. Luruskan Pak, kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, bukan mendekatkan diri kepada tembok Pak. Itu maksudnya kalau dekat tembok tuh ngantuk pak ya. saya aja kalau nggak ceramah bisa jadi udah tidur dari tadi oke pak ya masih kuat pak ini memang ukurannya sampai jam 1 bukan ukurannya sampai saya sampai ceramah ya. bukan ukurannya bapak capek dengerin saya Ya, kalau saya capek saya lihat bapak sudah capek ada yang ngelonjor kaki satu sudah kaki kiri sudah kaki kanan sudah dua-duanya sudah miring kanan miring kiri nah udah lu sopan lagi saya udah paham betul Pak, udah paham saya. itu cuman materinya tanggung nih Pak, bagaimana lagi nih Pak ya? <laughs> Coba Pak, saya cek dulu ya, saya tes nih. konek masih konek nggak? Pertanyaannya sederhana aja Pak. Bapak kalau masuk WC kaki apa Pak? Kiri Pak? Setuju? Sepakat nih? Kalau saya jawabannya masuk WC kaki dua-duanya. Emang Bapak bisa masuk WC kaki kiri doang? Bisa Pak? Ya Allah. Saya nggak bisa Pak kaki kiri doang Pak. Kalau pertanyaannya kaki apa dulu, baru kaki kiri pak. Ini bukti koneknya sudah berkurang nih kayak begini nih. Oke pak, bisa tercepat ya. Kan gabus ikan lele, memang ceramah bagus tidak bertele-tele pak ya. Dipercepat. Jadi mohon maaf, Allah sudah janji. Siapapun yang tidak mencampur adukan imannya dengan kesyirikan, kezoliman. Zolim, syirik adalah zolim terbesar. Apa kata Allah? Allah akan berikan kepada mereka aman. Aman apa aman? Rasa aman, ketenangan. Tenang keluarganya. Coba istri walaupun hanya dikasih 30 juta pasti tenang. Walaupun 30 juta. Ya. <laughs> pak ya. Walau 30 juta ya. Inilah ketenangan saat tidak adanya kemusrikan dalam rumah tangga kita. Inilah ini janji Allah Pak, pasti hadir dakwah. Wa hum muhtadun dan Allah berikan kepada mereka petunjuk. Allah tunjuki keluarganya, Allah tunjuki istri dan anak-anaknya senantiasa dalam kehidupannya, dalam jalan yang benar dari Allah SWT. Ini janji Allah SWT. maka pasti ada ketenangan pasti. Dan yang kedua, ya, yang kedua, hadirnya ketenangan karena apa Bapak? Karena kita senantiasa berbuat kebaikan dalam rumah tangga. Karena Nabi sudah e, memberikan nasihat pada seorang sahabat ketika ada sahabat bertanya apa itu dosa dan pahala. Suruh tanya kepada hati, hati kecilnya. Kalau engkau melakukan sesuatu, kemudian menjadi tenang, itu berarti pahala, kebaikan. Itulah albir, kebaikan. Tapi ketika kau melakukan sesuatu menjadi resah, gundah gulana, takut diketahui orang lain, itulah perbuatan dosa. Jadi ketika kita dalam keluarga kita lomba-lomba dalam kebaikan, suami ingin berikan terbaik pada istrinya, istri pengen terbaik kepada suaminya, wah itu keluarga yang pasti hadir ketenangan. mudah kita bisa berikan terbaik, Pak. Amin, Pak. Ini mah ucapan kita yang terbaik. Panggil istrinya jangan separoh-separoh. Saya nggak pernah dengar Rasulullah manggil Aisyah. Ais, kemana Ais? Atau Sah, kemana Sah? Manggil separoh-separoh. Ya. manggilnya. Bahkan dengan panggilan yang paling indah. Apa Pak? Humairah. Kenapa Humairah? Merah-merahan. Karena putih. Jadi ketika senyum itu kayak merah merona gitu Pak. lah kalau istri kita kan mungkin sawo matang ya Pak ya. Ini sawo mata apa sawo busuk? Nah, ini manggilnya sadar susah Pak, sadar susah. Tapi jangan sampai melukai hatinya. Walau sekedar hanya panggilan. Bisa dipraktekan Pak pulang nanti Pak? Gak ada yang jawab nih? Hah? Siap? Nah, pulang-pulang kita panggil istrinya dengan panggilan terindah. Terus bagaimana Rasul manggil Khadijah Habibah. Apa Habibah? My love. Cintaku, sayangku di Dipulang praktek semua Cintaku, sini. Hah? Gak salah, Pak? Bapak kesurupan ya Pak? Bapak kesurupan. <laughs> Gak apa-apa, itu baru pertama Pak. Besok-besok insya Allah udah biasa. Ya, siapa? Kita ini kadang pelit panggilan sayang, pelit panggilan cinta. Konsep rumah tangga, terwujudnya ketenangan, adalah sebuah keniscayaan ketika kita pahami kita punya harapan agar pasangan kita benar-benar menjadi pasangan sakinah mawadah warahmah ya. mawadah cinta ekspresi cinta cinta kata kerja bukan kata benda sehingga harus berupaya maksimal untuk berbuat sesuatu jadi cinta itu memberi bukan menuntut setuju pak pak sebenarnya jawab ini ya ngantuk sih ngantuk ya tapi ya jawab gitulah ya masa penceramahnya semangat begini yang dengerin separuh-separuh ini bertepuk sebelah tangan namanya siapa ya jadi mohon maaf nih cinta itu kata kerja cinta itu memberi sehingga konsep sakinah mawadah warahmah untuk tercapai cinta surga yang sesungguhnya kelak di akhirat kita mewujudkan rumah tangga surga di dunia dengan kita mengekspresikan cinta dengan sepenuhnya Panggilan kita, Kita beri yang terbaik. Itulah cinta. Bukan menuntut. Disharmonisasi terjadi. Terkadang kita menuntut pasangan kita. Tapi justru cinta adalah menuntut diri kita. Memberi kepada orang yang kita cintai. Jangan tanya. Ma, berapa besar cintamu kepadaku? Jangan itu yang ditanyakan. Berapa besar cintaku kepadamu? Itu baru konsep cinta. Kenapa? Pasti apa yang kita berikan akan kembali kepada kita. Yakin pak? Yakin pak? Ini pertanyaan keras, jawabannya keras juga pak. Yakin? Itulah konsep hukum alam mengatakan kebaikan pun akan kembali kepada kita. Hadirin sekalian, kurang lima menit lagi. Ini belum surat 66 ya, surat At-Tahrim dan surat atur. Namun konsep pasangan dalam rumah tangga mudah-mudahan kita ciptakan insyaallah. Dan rahmah kasih sayang mudah-mudahan juga kita bisa hadirkan. Semakin tinggi usia pernikahan semakin semakin tinggi rahmahnya, Pak. Makanya ketika ada kakek-kakek, nenek-nenek kelihatan harmonis, ya, sakinah mawaddah warahmah. Coba tanya si nenek, nenek nenek kok harmonis sekali dengan kakek?" Apa kira-kira jawabannya kakek? Gak mungkin. Kata neneknya, "Iya, kakek. Ternyata tambah tua, tambah tampan aja." Kira-kira yang nenek kayak begini ditanya aneh gak? Ini nenek aneh ya. Jawabannya apa kira-kira? Iya, nenek, lihat kakek itu kasihan. Jalan aja susah, harus disuapi. Inilah rahmah, inilah kasih sayang dalam keluarga. Dan itu insya Allah, kalau kita terapkan konsep Al-Quran dalam bertangga pasti akan bisa terwujud insya Allah. Nah baru Pak kita harus mengerahkan pula dan tercapai visi kita kelak hidup abadi di akhirat masuk surga kita harus mengerahkan wazuriyatina anak keturunan kita menjadi anak yang soleh soleh penyejuk pandangan zuriati itulah anak kita bahkan anaknya anak apa anaknya anak pak cucunya cucu cicitnya cicit cocok harus cocok pak cicitnya cicit apa bawa terus berharap telah ya makanya nanti di surat atur ayat 21 Tua Durian itu bersama kita semuanya di surga Allah SWT. Subhanallah. Kita berharap menjadi anak yang bertaat sehingga anak kita didik sebaik-baiknya. Anak kita sekolahkan sebaik-baiknya di tempat yang terbaik. Karena apa? Berharap kelak menjadi bertaakiyun. Jangankan di dunia anak yang soleh. Kelak di akhirat pun menjadi dambaan kita. Karena kelak saat kita terbujur kaku, Siapa yang mendoakan kita? Siapa yang kelak melanjutkan kebaikan kita? Kecuali anak-anak kita. Itu di akhirat, di dunia pun luar biasa. Ada kiai di Harapan Baru di Bekasi, dia ceramah menyampaikan anak soleh jangankan di akhirat, di dunia sudah terasa benar. Ada anaknya sepuluh soleh semua. Setiap datang bawa amplop satu juta. sepuluh juta sekali datang. Subhanallah. Itu anak soleh, Pak. Sampai ibunya nangis, "Mak, kok kamu nangis?" "Iya, saya nyesel anaknya 10. Coba 20, 20 juta gua dapat." Dasar ibunya mata duitan juga. Coba 20, 20 juta gua dapat sudah luar biasa. Jadi ini Pak, ini di dunia. Sekali lagi, betapa anak keturunan kita menjadi kurota itu gambaran. Sampai-sampai Ibnu Kasir dalam tafsirnya ketika menafsirkan surah Al-Furqan ayat 74, beliau mengutip satu hadis Nabi, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa salasi." Sedekatun syariah. Au ilmin yuntafa'u. awaladin waladin salih mula Jadi sampai dikutip hadis ini bahwa seluruh manusia ini apabila anak Adam ini mati, meninggal, terputus sampai disebutkan anak yang soleh setara dengan sodakoh jariah karena akan mengalir terus pahalanya termasuk ilmu yang bermanfaat subhanallah itulah idam-idaman kita semoga bisa terwujud bersama-sama insya insya Allah mudah-mudahan di surat 66 ayat 6 juga bisa kita kerahkan agar ya yuhaladina manukum wa ahlikum nah biar selamat bareng-bareng jangan sampai dibiarkan keluarga kita itu tersentuh api neraka. Yang terakhir atur ayat 21 nanti ditadaburi bersama Pak. Ya. Udah jam 1 Pak. Jadi kita rujukannya jam di depan saya Pak. Kalau jam saya sama jam Bapak beda-beda. Nanti kalau jam Bapak terjadi khilafiah. Jadi satu aja ya. Setuju Pak? Rujukannya satu aja Pak. Setuju? Biar kita sepakat bersama-sama. Ya, jangan sampai nanti kita tidak bersama karena gara-gara melihat jam nih Pak. Ya. Jadi saya kira kita harus wujudkan ini karena cita-cita abadi kita, kehidupan yang hakiki kita adalah kelak di akhirat. Dan mudah-mudahan ya, walaupun tidak tuntas apa yang saya sampaikan, tapi ada gambaran buat kita semuanya, setidaknya tiga ayat jadi rujukan. Mudah-mudahan kelak kita tercapai semuanya sampai masuk surga bersama anak keturunan kita. Insya, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja. Mohon maaf. Ya, Maksud saya tim memeluk gunung, apa daya gunung kegedean. Maksud saya pengen terus, waktu sudah tidak mengizinkan. Ikan hiu makan komis, I love you habis. Jadi cinta saya full pak. Ya, cinta sama beriman mesti full ya. Kalau ada status cinta, akan gububah sepeda puisi. Kalau bukan karena cinta, takkan aku hadir di sini. Ya, jadi saya hadir karena cinta pak. Mudah-mudahan kita cinta semua karena Allah SWT. Amin ya Rabbal ikan pare, ikan lele, ikan gabus, ikan gurame. Itu nama-nama ikan. Ya. <laughs> ada yang bertanya Pak? Gak ada. Udah habis ya. Ada tanya jawab. Pak Agung, ada tanya jawab mbak? Ada tanya jawab? Silakan. Yang mungkin penasaran? Uh, Alhamdulillah. Ini sudah paham semua. Alhamdulillah. Jadi tiga surat pak ya. Ingat, jangan lupa ya. Tiga surat pak. Apa saja pak? Al-Furqan 74 tahrim ayat 6 Atur ayat 21. Wah, ini kalau UAS kayaknya lulus semua nih. UAS, ujian akhir semester ya lulus semua. Khair ya? Khair? Khair. Alhamdulillah, mohon maaf kalau ada ungkapan kurang berkenan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.